سورة الانشراح بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad ووضعنا عنك وزرك dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu الذي أنقض ظهرك yang memberatkan punggungmu. Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhan mula engkau berharap.